nikmat mahabbatul khair wa ahlil khair ini sebuah nikmat yang sangat besar dan wajib kita syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah sampai seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai Anas bin Malik dan juga para sahabat mendengar hadis ini dan mereka melihatnya sebagai nikmat yang sangat besar sesudah Islam sesuatu yang membuat mereka bahagia sesudah keislaman. Pokok kebaikan aslul khair adalah al-iman wal Islam. Kemudian setelah itu ketika Anas bin Malik mendengar hadis ini beliau mengatakan yang maknanya kurang lebih sungguh kami para sahabat sangat bahagia mendengar hadis ini Al-mar'u ma'aman ahab. Allah akan mengumpulkan seorang beserta bersama dengan orang yang dicintai. Maka sungguh kata Anas bin Malik, aku mencintai Rasul alaihi salatu wassalam wa Abu Bakar wa Umar. Sungguh saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan saya berharap Allah Azza wa Jal akan mengumpulkan aku dengan mereka meskipun saya tidak bisa beramal seperti amalan mereka dan memang tidak bisa siapa yang bisa beramal dengan amalannya Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali dan seterusnya di para sahabat kibar Anas bin Malik seorang sahabat yang sangat mulia pun beliau mengakui itu beliau mengatakan saya berharap Allah mengumpulkan saya dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala wa illam a'mal misla a'malihim meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka dan memang tidak bisa. Tetapi itulah mahabbah. Itulah kecintaan maka harus hati-hati kita di dalam mencintai. Jangan sembarangan kita di dalam mencintai. Cintailah ahlul khair. Cintailah orang-orang yang baik. Dan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik demikian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada umatnya Allahumma ini as'aluka hubbak ya Allah aku memohon kepadamu aku bisa mencintai engkau ya Allah wa hubba man yuhibbuk dan aku mohon kepadamu aku bisa mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah yakni ahlul khair hubba amalin yuqarribuni ila hubbik dan aku mohon kepadamu aku bisa mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada kecintaan kepadamu ini doanya Rasul alaihi salatu wassalam maka mari ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kita memohon kepada Allah sebagaimana doanya Nabi alaihi salatu wassalam Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Termasuk di antara orang-orang yang wajib kita cintai adalah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang-orang yang wajib kita cintai adalah sahabat-sahabat Rasul. Sebaliknya, termasuk perkara yang diharamkan adalah membenci sahabat-sahabat Rasul. Haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang maknanya kurang lebih hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minan nifaq atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai sahabat-sahabat Ansor minal iman termasuk bagian dari iman. Wa bughdul Ansor dan membenci orang-orang Ansor termasuk kemunafikan. Termasuk tanda-tanda nifak. Apalagi para sahabat itu adalah sahabat-sahabat yang paling mulia di antara mereka karena para sahabat bertingkat-tingkat. فَالسَّابِقُونَ min al muhajirin Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin mereka lebih afdal daripada minal ansar. Al-Khulafa'ur Rasyidin, Al-Khulafa'ur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka memiliki kelebihan yang lebih dari sahabat yang lain. Sampai disebutkan dalam hadis fitan Rasul mengatakan Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al mahdiyyin min ba'di Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum dan di antara mereka adalah sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini yang akan kita baca sebagian dari sirah beliau, biografi beliau. Dan di antara upaya untuk kita mencintai seseorang adalah dengan mengetahui terjemahnya, jejak hidupnya. Mustahil kita akan mencintai kalau kita tidak kenal. Semakin seorang mengenal, maka semakin mencintai biidnillahi azza wa Apalagi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini termasuk di antara sahabat-sahabat yang dizalimi oleh para pemikir-pemikir yang menisbatkan dirinya bahkan ke dalam Islam kepada Islam seperti Sayyid Kutub dan yang terpengaruh dengan pemikirannya memberikan ucapan dan statement yang menyudutkan Utsman bin Affan melecehkan sahabat yang mulia ini bahkan sangat disayangkan di dalam buku-buku pelajaran ya, itu pun ada kalimat-kalimat yang merendahkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu seperti ucapan sebagian mereka yang mengatakan Utsman bin Affan adalah orang yang lemah nepotisme mengangkat pembantu-pembantu di masa khilafah dari keluarganya lemah sehingga tidak bisa menghadapi fitnah ini semuanya tuduhan-tuduhan buruk dan jelek kepada Utsman bin Affan yang diantara sebabnya adalah al jahlubihi kejahilan tidak mengertian tentang sahabat Utsman bin Affan dan kita harus berhati-hati kalau seorang sudah salah dalam mempelajari tentang siapa beliau bisa membenci beliau bisa menyudutkan beliau. Apakah kita tidak ingin mengucapkan seperti ucapan Anas bin Malik ketika mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, saya berharap Allah azza wa jalla mengumpulkan saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dengan sebab kecintaan kita kepada mereka. Maka pada kesempatan ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kita sedikit murojaah ya melihat kembali tentang sosok sahabat yang mulia ini. Utsman bin Affan beliau memiliki nasab yang mulia. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada kakeknya Abdul Manaf Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Di Abdu Manaf inilah nasab Utsman bin Affan bertemu dengan nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa Qurasiyun dia seorang Qurasy. Dari sisi nasab beliau orang yang sangat mulia nasabnya bertemu dengan Nabi Ali Sulatul Salam pada kakek beliau yang kesekian Abdu Manaf. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu seorang yang mulia di tengah kaumnya. Bahkan sebelum beliau masuk Islam. Baik, tentunya demikian. Sebelum masuk Islam, mulia di tengah kaumnya. Utsman bin Affan belum pernah beliau sujud beribadah kepada berhala yang orang-orang Quraisy sujud kepadanya. Allah jaga Utsman bin Affan. Tidak pernah pula beliau yasrabul khamr, meminum khamr. Padahal di tengah kaumnya seperti itu. Bukan karena beliau tidak bisa membeli khamr. Beliau termasuk orang yang sangat kaya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala seorang yang sangat kaya, memiliki keahlian di dalam bertijarah, berjual beli, berdagang. Dan orang-orang Arab dulu senang untuk kumpul dengan Utsman bin Affan. Yakni duduknya mereka dengan Utsman bin Affan senang. Karena mereka bisa mengambil ilmu dari Utsman bin Affan, terkenal dengan orang yang memiliki ilmu yang luas tentang Arab, tentang nasab Arab. Memiliki bahasa yang baik, memiliki keahlian dalam tijarah, jual beli. Sehingga orang tidaklah duduk dengan Utsman bin Affan kecuali dia mendapatkan faedah. Ini Utsman bin Affan. Beliau dilahirkan 6 tahun sebelum tahun gajah. Yani kurang lebih 6 tahun sebelum lahirnya Rasulullah Muhammad Affan. 6 tahun sesudah tahun gajah. 6 tahun sesudah tahun apa? Gajah. Beliau lahir 6 tahun sesudah tahun gajah. Rasulullah lahir pada tahun 571 Masehi. Adapun Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi. Kurang lebih 6 tahun sesudah tahun gajah. Jadi umur beliau lebih muda dari Rasulullah SAW 6 tahun. Ini Utsman bin Affan. Adapun Abu Bakar Siddiq Beliau memiliki umur dua tahun lebih muda daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah Azza wa Jal menjadikan Utsman bin Affan, Allah ciptakan Utsman bin Affan memiliki ketampanan wajah. Badan yang sempurna, akal yang baik. Ini tampak dari Bagaimana beliau diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari minum homer, ya, dari sujud kepada makhluk, patung-patung yang dibuat oleh manusia. Ini menunjukkan kesempurnaan akal beliau. Radiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Utsman bin Affan Allah muliakan dengan masuknya beliau ke dalam Islam di awal awal manusia masuk ke dalam Islam. Maka beliau termasuk as kuna awal. Dan Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an tentang mereka as-sabiqun al min minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa an. Allah telah meridhai mereka. Telah pasti mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Utsman bin Affan termasuk dari as-sabiqunal awwalun. al muhajirin. Beliau termasuk muhajirin. Bahkan beliau melakukan hijrah dua kali, hijratain, sahibu hijratain. Melakukan hijrah dua kali. Hijrah yang pertama kemana? Habasyah. Ke Habasyah, Ethiopia, menyeberang Laut Merah. Di zaman itu. Padahal beliau memiliki kemuliaan, beliau memiliki harta, beliau memiliki tijarah. Sudah tampak bagaimana pengorbanan beliau untuk Islam, untuk Allah Azza wa Jalla. Beliau tinggalkan kota Makkah, melakukan hijrah yang pertama bersama dengan kaum muslimin. Hijrah yang pertama ke Habasyah hijrah yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam dengan sebab sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan subhanallah Allah Subhanahu wa taala berikan barokah kepada beliau dengan sebab pertemanan yang baik dengan orang-orang yang baik beliau telah akrab dengan Abu Bakar Siddiq sebelumnya ya. dan Allah Azza wa Jalla kumpulkan mereka di atas iman di atas Islam Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kemuliaan demi kemuliaan terus dicapai oleh Utsman bin Affan bi taufiqillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Harta yang beliau miliki beliau korbankan untuk Islam. Dan ini diantara manaqib kemuliaan Utsman bin Affan. Banyak contoh yang bisa kita sebut di sini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah di Madinah itu kaum muslimin kesusahan untuk mendapatkan air yang segar susah untuk mendapatkan air yang segar di tanah yang gersang ada sebuah sumur yang dimiliki orang-orang Yahudi oleh seorang Yahudi. Diriwayatkan sumur ini dimiliki oleh orang Yahudi. Bernama atau terkenal dengan Bi'ru Rumah. Sumur Rumah. Dimiliki oleh orang Yahudi dan dia pelit, pikir. Orang kalau mau ngambil air dari situ harus bayar, beli, beli. Ditukar dengan makanan, dibeli dengan uang sehingga kaum muslimin berat ambil air untuk minum dari situ membayar mengeluarkan harta Nabi Ali Shallallahu Wasallam menawarkan siapa yang membeli sumur ini falahul jannah maka dia akan mendapatkan jannah ini salah satu jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang membeli sumur ini maka bagi dia surga dibelilah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan harga yang sangat-sangat mahal. Beliau keluarkan harta beliau untuk mendapatkan jaminan Rasulullah SAW jangan dapat jaminan surga dan ini bukan satu-satunya jaminan jadi coba kita bandingkan antara orang yang mencela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oh, antara orang yang mencela Utsman bin Affan seperti Sayyid Kutub dan yang semisalnya dan yang terbawa oleh pemikiran dia orang yang mencela Utsman bin Affan kita bandingkan celaan mereka dengan jaminan Rasul SAW. Orang kalau sedikit saja membaca sabda Nabi Ali salatu wasallam tidak akan mempedulikan celaan-celaan ini. Ini celaan yang dusta, celaan yang tidak ada artinya, celaan yang tidak ada nilainya. Untuk apa kita mendengarkan celaan-celaan itu? Apa kata orang dia adalah seorang yang nepotisme, beliau adalah orang yang lemah. Ini semuanya tidak benar. Saya lebih percaya sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, huwa min ahlul jannah. Bahwasanya Usman bin Affan min ahlil jannah termasuk dari penduduk surga. Disebutkan dalam riwayat juga pada awalnya sumur ini diberi separuh oleh Usman bin Affan. Jadi Yahudi ini masih punya hak separuh. Sehari yang pakai Utsman, sehari yang pakai dia orang Yahudi. Maksudnya Yahudi ini barangkali dia masih ingin apa namanya dapat duit dan demikian dia masih ingin jual. Tapi subhanallah Utsman bin Affan mewakafkannya untuk kaum muslimin sehingga pada hari jatahnya Utsman bin Affan kaum muslimin mengambil air sebanyak-banyaknya. Besoknya jatahnya Yahudi dia datang. Akhirnya dijual lagi kepada siapa? Utsman bin Affan. Semuanya diwakafkan lillahi taala untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendapatkan jaminan jannah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Siapa yang meminum air itu? Rasulullah SAW. Ashabu Rasulullah SAW. Orang-orang yang mulia. Kaum muslimin kesempatan lain ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah Utsman bin Affan juga mendapatkan jaminan yang lain. Tapi kita sedang bicara di antara keutamaan Utsman bin Affan, beliau adalah ahlul jannah. Tidak sekali beliau mendapatkan jaminan. Ini di antara jaminan itu didapatkan ketika beliau membeli sumur rumah. Kemudian yang kedua, Nabi Ali Wasallam pernah menyebutkan dalam hadis memberikan jaminan kepada 10 orang yang terkenal dengan al asharoh al-mubasysyirina bil jannah. sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Disebutkan dalam satu hadis. Di antaranya Abu Bakar, Umar dan sahabat siapa? Utsman bin Affan. Ini juga jaminan Rasulullah kepada Utsman bin Affan bahwa beliau termasuk dari ahlul jannah. bin Affan dikeluarkan semuanya untuk Islam. Termasuk di antara contoh yang bisa kita baca di dalam sirah Nabawiyah adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada kaum muslimin saya beliau akan pergi ke Tabuk, perang Tabuk. Beliau alaihi salatu wasallam tidak seperti biasanya. Biasanya kalau beliau mau perang, ya, beliau merahasiakan mau kemana arah perjalanan. Biasanya seperti itu beliau sebagai apa namanya bentuk taktik siasat perang. Mau menyerang ke utara, beliau ya, seakan-akan menghadap ke selatan, sehingga orang menyangka akan menyerang ke mana? Selatan. Tetapi ketika perang Tabuk tidak seperti itu karena perjalanannya jauh satu. Musuhnya juga sangat besar kekuatannya. Dan musimnya juga musim yang sangat-sangat panas. Maka Nabi Ali salatu wassalam ketika itu mengumumkan kepada kaum muslimin tentang tujuan yang akan beliau tuju. Kita akan menyerang. Beliau akan pergi ke Tabuk. Tempat yang jauh. Dan beliau alaihi salatu wassalam juga berikan motivasi, dorongan kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan harta-harta mereka karena persiapan perang ini sangat besar, tidak seperti biasa. Perjalanan yang panjang yang harus disiapkan. Perjalanan yang berat yang membutuhkan pengorbanan harta dan jiwa. Maka diumumkan. Dan orang yang tampil memberikan infaknya dan para sahabat semuanya memberikan andil. Tetapi di antara andil-andil para sahabat yang paling besarnya adalah dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara yang diriwayatkan beliau mengeluarkan seribu dinar untuk mempersiapkan pasukan perang. Seribu dinar. Kalau dinar zaman dulu ya, adalah uang emas, mata uang emas. Dan tentunya nilainya di saat itu juga nilai yang sangat besar. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram apa? Emas. Beliau mengeluarkan berapa dinar? Seribu dinar di antara yang dia keluarkan. Beliau bawa seribu dinar ini di hadapan Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ditaruh di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kepada Rasul ini untuk jihad fisabilillah. Apa kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam ketika mendapatkan emas dari Utsman bin Affan? Rasulullah memegang, membolak-balikkan dinar ini dengan tangan beliau Sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keriduan beliau dan kecintaan beliau dengan Utsman bin Affan dan beliau mengucapkan suatu kalimat dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah fi Sunan, "Ma dharra Utsman ma 'amila ba'dal yaum." Tidaklah membahayakan bagi Utsman apapun yang dia lakukan sesudah hari ini. Jadi, sesudah hari ini Beliau mengeluarkan emas yang sangat banyak itu. Kata Rasul, tidak ada yang membahayakan Utsman. Apapun yang dia lakukan sesudah hari ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sesudah hari itu, ini juga jaminan dari Rasul. Semua yang beliau lakukan diridhoi oleh Allah azza Kalaupun ada sesuatu dosa yang beliau lakukan, maghfurun Allah, diampuni oleh siapa? Allah azza wajalla. Jadi tidak ada celah untuk mencela Utsman bin Affan. Sekali lagi, orang-orang yang mengatakan Utsman bin Affan sebagai orang yang nepotisme, naudzubillah min dari. Apa tidak boleh kalau saya mengangkat kepercayaan untuk saya adalah orang yang dekat dengan saya, kakak saya, adik saya, saya ngerti kemampuan dia. Saya ngerti amanah dia. Tapi kalimat nepotisme ini adalah kalimat yang konotasinya apa? Negatif. Coba dibuka lagi pelajaran-pelajaran sejarah Islam zaman dulu yang mungkin panjenengan pernah baca. Luar biasa celaan kepada Utsman bin Affan. Tertanam pada kepala-kepala anak muda. Mungkin generasi angkatan angkatan kita. Maka alhamdulillah ketika seorang belajar di markas-markas ma'had-ma'had ahli sunnati wal jamaah yang bersih dari pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Ini jaminan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Tidak akan membahayakan Utsman apapun yang dia lakukan sesudah hari ini. Artinya Allah meridhoi semua yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dan kalau ada kesalahan yang dilakukan Utsman bin Affan fahuwa maghfurun. Beliau diampuni. Bagaimana tidak? Beliau min ahlil jannah. Beliau termasuk dari ahlul jannah. Penduduk surga. Semoga Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain ketika perang Tabuk itu Utsman bin Affan menyiapkan kelengkapan untuk 30 ribu personil pasukan. 30 ribu. Ya subhanallah. Ya senjatanya, ya kendaraannya, ya bekalnya. 30 ribu. Ya. Kita kadang kalau ada daurah namanya, kamu dapat jatah 20 bungkus nasi apa namanya. Ya. Itu sebagian manusia mungkin berat berat karena memang kita tidak memiliki mungkin tetapi Usman bin Affan memberikan contoh yang luar biasa beliau menyiapkan 30 ribu personil pasukan untuk perang tabuk ketika itu dalam riwayat yang lain disebutkan Usman bin Affan beliau mengeluarkan juga sesuatu yang lain beliau mengeluarkan 940 onta untuk perang itu. 940 ekor unta dan digenapi dengan 60 kuda. Genap menjadi berapa? Seribu. Ya subhanallah. Adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah mengatakan La tasubbu ashabi, jangan kalian celah sahabatku. Demi zat yang jiwaku di tangannya demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian sekali-kali mencela sahabatku. Jangan sekali-kali kalian menghina sahabatku, mencerca sahabatku demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya. Sungguh Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan harta sebesar gunung Uhud emas, kita selain sahabat mengeluarkan infak sebesar gunung Uhud emas, emas sebesar gunung Uhud. Kapan kita akan mengeluarkan itu? Kalau seandainya kita bisa mengeluarkan sebanyak itu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ma balagho mudda ahadihim wala nasifahu. Sungguh tidak akan bisa menandingi sedekah sahabat yang hanya satu mut, satu mut, mereka mengeluarkan korma satu mut, mengeluarkan gandum satu mut atau separuhnya, itu pahalanya lebih besar daripada apa yang kita keluarkan, ya. Sebesar buku emas. Kalau kita lihat berapa yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan. Berapa yang dikeluarkan oleh para sahabat? Bukan satu mut lagi ada para sahabat yang tidak mampu sehingga mereka hanya membawa satu mut ada. Mereka keluarkan dengan ikhlas, namun ternyata orang-orang munafik menghina ini. Masa sedekah kok hanya segitu? Orang munafik. Tapi ketika membawa yang banyak, orang munafik mengatakan, oh ini ria. Padahal mereka yang apa? rohi, Mereka yang ria. Ikhwati rahimani rahimakumullah tidak diragukan bahwa saya Utsman bin Affan radhiyallahu taala telah melakukan semua itu lillahi taala untuk Allah Subhanahu wa taala mukhlishan liwajhihi ikhlas berapa banyak pahala yang akan dicapai oleh Utsman bin Affan Nabi mengatakan demikian jangan kalian celah sahabatku karena sedekahnya mereka yang sedikit tidak bisa kalian bandingkan dengan sedekah kalian sebesar gunung Uhud emas kalian maka tidak tidak ada kebenaran sedikit pun apa yang diucapkan oleh semacam Sayyid Kutub dan orang-orang yang bersama dengan dia yang berpemikiran dengan pemikiran dia yang mencela Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Banyak infak yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan termasuk beliau meluaskan Masjid Nabawi. Beliau membebaskan tanah dan juga meluas meluaskan Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Dan amalan-amalan beliau juga banyak. Termasuk diantaranya adalah ya beliau ya memerintahkan sahabat untuk menulis apa Al-Qur'anul Karim ya mengumpulkannya di dalam apa mushaf dan disebarkan ke seluruh penjuru negeri ketika itu. Sehingga mushaf yang sampai kepada kita terkenal dengan mushaf apa? Usmani. Ya subhanallah itu saja, itu saja. Apalagi dengan yang lain. Berapa banyak pahala yang dimiliki oleh Usman bin Affan? Kok tega-teganya ada orang yang kemudian mengucapkan kalimat yang miring dan tidak pantas tertuju pada Utsman bin Affan radhiyallahu taala Taib sudah ada bagaimana ini? Taib. Utsman bin Affan memiliki banyak keutamaan itu sebagian. Dari sisi jaminan surga, dari sisi infak, yang demikian banyak pengorbanan untuk Islam maka jangan heran kalau kemudian Nabi Ali Shallallahu Wasallam sangat-sangat mencintai Utsman bin Affan dan beliau kemudian menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya dua putrinya sehingga beliau ya memiliki lakop memiliki julukan Zulurai Orang yang memiliki dua cahaya, pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menikahkan putrinya dengan Utsman bin Affan. Yang pertama adalah Ruqayyah. Tapi sebelumnya Utsman memiliki istri yang lain, memiliki putra bernama Amr. Sehingga beliau terkenal dengan Abu Amr. Ya. Istri beliau banyak. Dan yang terakhir adalah Nailah bintu Furafisah. Ini yang terakhir. Di tengah-tengah pernikahan itu, ya, Rasulullah SAW atau beliau memiliki istri yang pertama dari putrinya Rasul adalah Ruqayyah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah seorang yang sangat mencintai sang istri, sangat memperhatikan sang istri, dan Rasul tahu itu. Rasul tahu itu. Sampai ketika tahun yang kedua Hijriah terjadi perang Badar, Nabi Anies Wasallam ketika itu berada di masjid dan beliau memerintahkan sahabat untuk ikut bersama beliau untuk menghadang kabilah atau kafilah dagang Abu Sufyan. Tetapi tidak diniatkan perang memang. Sehingga siapa yang datang membawa kuda, ayo ikut. Yang bawa pedang seadanya, ayo ikut. Kurang lebih sekitar 315 orang ya, yang kemudian ikut bersama dengan Nabi Ali Sulatul Wasallam. Dan beliau ketika itu tidak mewajibkan untuk semuanya ikut, tidak. Di antara yang akan dan berniat untuk ikut adalah sahabat Utsman bin Affan. Beliau sudah siap untuk berangkat. Tetapi ketika itu Koyah dalam keadaan sakit parah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memerintahkan Utsman bin Affan untuk tidak ikut. Jangan ikut. Tetap tinggallah engkau di rumah Tetap tinggallah engkau di Madinah. Rawat anakku, rawat putriku, istrimu kamu rawat. ini siapa tadi? Koya pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting kisah ini untuk kita ketahui karena diantara syuhad orang-orang khawarij adalah nanti mereka mengatakan Utsman bin Affan bukan termasuk ahlul Badar. Utsman bin Affan bukan termasuk ahlul Badar. Berbeda dengan ittifaq, kesepakatan para ulama, kesepakatan ahlu dari kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya Utsman bin Affan minal badriyin, termasuk dari ahlu badr. Ittifaq, kesepakatan. Kalau kita baca kitab-kitab tarikh, kita dapatkan bahwasanya Utsman bin Affan al-Badri termasuk ahlu Badr. Padahal ikut perang tidak? tidak datang ke Badr. Tapi kita lihat kenapa kemudian beliau tetap dikatakan sebagai ahlul Badr. Ini di antara kisahnya ini. Ketika Utsman bin Affan sudah siap untuk berangkat, Rasulullah SAW memerintahkan Utsman untuk tetap tinggal di Madinah. Dan ini wajib hukumnya. Perintah dari siapa? Rasul SAW. Rasul memerintahkan Utsman bin Affan untuk merawat istrinya Rukoyah. Pergilah Rasulullah SAW. Di dalam pertempuran tersebut yang awalnya tidak disangka akan menjadi sebuah pertempuran yang besar. Tidak disangka itu adalah Yaumul Furqan. Bertemu antara tentara Allah Hizbullah dengan orang-orang Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Abu Jahal dan ternyata itu adalah tempat kematian Abu Jahal dan pemimpin-pemimpin Quraisy yang berjumlah seribu orang kurang lebih. Dalam pertempuran itu ya, kita mengetahui bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah harta rampasan perang yang sangat besar. Dan Nabi Ali SAW ketika membagi harta rampasan perang, beliau memberikan untuk Utsman bin Affan bagian dari apa? Ghanimah tersebut. Maka ini dalil bahwa saya Rasul SAW memosisikan Utsman bin Affan sebagai apa? Ahlul Badr. Ingat yang memposisikan itu Rasul. Rasulullah SAW yang memposisikan. Juga dari sisi Utsman bin Affan sudah niat untuk berangkat. Innamal a'malu bin niat. Sudah mau berangkat. Tetapi ada yang kemudian menjadikan beliau tidak berangkat. Perintahnya Nabi Ali Sulatu Salam untuk tetap tinggal di Madinah. Dan subhanallah ternyata Ruqayyah wafat meninggal di saat itu ketika Rasul sedang perang Badar. Meninggal. Dalam keadaan Rasulullah ridho kepada Utsman bin Affan menjaga putrinya sampai wafatnya dan dimakamkan di Bakir. Dimakamkanlah Ruqayyah di Bakir. Ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam pulang, beliau mendapatkan kabar tentang wafat wafatnya sang putri. Ya, dan kemudian Rasulullah SAW menikahkan untuk yang kedua kalinya. Ya, beliau nikahkan Utsman bin Affan dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan diriwayatkan dalam sebagian riwayat Sampai Nabi mengatakan, seandainya saya masih memiliki putri yang lain, saya akan nikahkan putriku dengan Usman bin Affan. Apakah ini tidak menunjukkan kepercayaan? Apakah ini tidak menunjukkan kemuliaan? Zulurain Usman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan dari Rukoyah ini beliau memiliki beberapa putra di antaranya Abdullah. Abdullah maka kaum muslimin kemudian juga memberikan kunyah kepada Utsman bin Affan dengan Abu Abdullah, Abu Abdullah. Sebelumnya beliau terkenal dengan Abu Amr. Kemudian beliau ya, kaum muslimin ya, memberikan kunyah kepada Utsman bin Affan, Abu Abdullah. Abdullah yang cucunya Rasulullah SAW ya, dari Utsman bin Affan dari pernikahan beliau dengan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini diantara keutamaan Utsman bin Affan. Dari keutamaan-keutamaan yang demikian banyak ini, sebagian dari keutamaan beliau, apakah pernah terbayang orang yang mulia seperti ini wafat dalam keadaan terbunuh dan tertolimi. Apakah terbayang orang yang baik seperti ini wafat dalam keadaan tertolimi, Dalam keadaan yang sangat menyedihkan ketika seorang melihat beliau wafat pada hari Jumat tanggal 18 hijjah tahun 35 Hijriah di umur beliau yang kurang lebih 83 tahun. Ini khalifah yang paling panjang umurnya. Karena Abu Bakar hanya 63 tahun, Umar juga 63 tahun, Ali bin Abi Thalib juga 63 tahun, semuanya sama dengan umur Rasul sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Adapun Utsman bin Affan belum memiliki umur yang panjang. 83 tahun. Beliau wafat pada tanggal 18 hijrah tahun 35 Hijriah. Di saat kebanyakan para sahabat sedang melakukan ibadah haji di Makkah. Jadi masih hari-hari ini. Jadi kita sekarang tanggal berapa Zulhijjah? Nah, 17. Nah, hari-hari ini. Nah, tapi ini tidak memperingati loh ya bukan ini kebetulan saja ya. Jangan disalahpahami ya kan. Kebetulan saja. Saya dikasih tema ya e, pemilik dua cahaya. Ternyata sekarang ya, itu kurang lebih demikian ahli tarikh ya me, me, menghitung di tanggal itu beliau wafat Rasulullah dalam dalam keadaan para sahabat sedang melakukan ibadah haji yakni para sahabat tidak terfikir, tidak terbayang bahwa saya Utsman bin Affan orang yang memiliki kemuliaan, orang yang memiliki keagungan, orang yang telah dijamin surga, kemudian ada orang yang tega untuk membunuh beliau radhiyallahu taala dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Utsman bin Affan dibunuh dalam keadaan rumah beliau dikepung oleh para pemberontak yang dimotori oleh Abdullah bin Sabat dikepung rumah beliau dilarang beliau untuk sholat di Masjid Nabawi. Padahal yang memperluas Masjid Nabawi adalah siapa? Utsman bin Affan. Dilarang. Dilarang beliau untuk minum air yang tawar dan segar dari bingru rumah. Dari sumur rumah. Padahal siapa yang membeli? Utsman bin Affan. Mana terima kasih kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dikepung Utsman bin Affan dalam keadaan seperti itu sampai beliau pun berpuasa. Siap. Beliau meninggal pada hari Jumat dan ini termasuk tanda khusnul khatimah. Beliau meninggal dalam keadaan siap dalam keadaan berpuasa. Ini juga tanda khusnul khatimah. Dan beliau pasti husnul khatimah. Min ahlil jannah. Beliau meninggal dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Dalam keadaan sudah tua seperti itu. 83 tahun. Dalam keadaan membawa jasa yang demikian besar untuk agama ini. Di masa Utsman bin Affan, wilayah Islam itu sampai kemana-mana, ke timur dan ke barat sampai ke Khurasan, sampai ke Sijistan, sampai ke Jazirati Kubrus, timur dan barat. Beliau wafat dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim, dalam keadaan beliau berpuasa, dalam keadaan beliau telah memberikan segala sesuatu yang Allah telah berikan taufik kepada beliau untuk beliau berikan kepada Islam dan kaum muslimin. Ketika itu Maasirul muslimin rahimah Allah Usman bin Affan sedang membaca mushaf Al-Qur'anul Karim yang beliau telah berjasa mengumpulkan mushaf itu dan menuliskan di dalam masahif sehingga sampai kepada kita. Beliau sedang membaca tiba-tiba rumah beliau dijebol oleh para pemberontak dari kalangan juhal, orang-orang yang jahil yang terprovokasi oleh Abdullah bin Sabah dari penduduk Mesir dan orang-orang yang terpengaruh dengannya masuk ke dalamnya. beliau ditusuk dadanya sampai muncrat darah beliau dan menetesi mushaf yang sedang beliau baca. Pedang juga sempat menyambar beliau. Radiyallahu ta'ala anhu. Dan sempat ditahan oleh istri beliau. Nailah, ini istri beliau yang terakhir. Nailah bintu Furafisah. Yang menahan dengan tangan beliau sampai terputus jari-jari beliau. Nailah. Yani sebuah kondisi keadaan yang tidak terbayang. Ini pun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah telah diketahui oleh Rasulullah SAW. Yani Rasul telah mendapatkan wahyu bahwasanya Utsman bin Affan akan wafat dalam keadaan syahid. Subhanallah terkumpul sekian banyak kemuliaan ya, pada diri Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Memang kalau orang sedikit berpikir. Ya. Apakah tega membunuh orang yang seperti ini? Ya. Tidak akan tega. Orang yang sudah berjasa kepada Islam, orang sudah berumur, dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim, dalam keadaan siap. Disebutkan bahwasanya Utsman bin Affan di hari sebelum beliau wafat, beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bermimpi di dalam mimpi itu Rasulullah bersabda mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, berbukalah bersama kami." Ya, Rasul mengatakan demikian, "Berbukalah engkau bersamaku." Ternyata di hari itu beliau wafat. Setelah beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada apa yang telah kita sebutkan tadi. Rasulullah alaihi salatu wassalam ternyata beliau telah mengabarkan kepada Utsman bin Affan tentang apa yang akan terjadi ini. Bahwasanya beliau wafat dalam keadaan apa? Syahid. Dan ini sekali lagi sebagai bantahan bagi orang-orang yang mencela Utsman bin Affan. Mungkin bisa jadi mereka menganggap ini adalah bentuk kelemahan Utsman bin Affan Utsman bin Affan sebagai seorang khalifah bisa saja beliau menggerakkan para sahabat yang semuanya mencintai beliau untuk membela Utsman bin Affan. Bisa atau tidak? Sangat bisa. Bahkan disebutkan bahwa para sahabat sempat masuk ke rumah Utsman bin Affan menawarkan Utsman bin Affan untuk membela beliau. Taib di hari-hari pengepungan rumah. Banyak para sahabat yang datang menjumpai Utsman bin Affan. Di antaranya Harithah ibn Nu'man, al muhirah ibn Syu'bah, Abdullah ibn Zubair ibn Awam, Said ibn Sabit, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, wa Abu Hurairah radhiyallahu taala dan sahabat yang lain sempat datang kepada Utsman bin Affan menawarkan kepada Utsman bin Affan untuk membela membela yakni ketika Utsman seandainya Utsman bin Affan mengatakan iya bela para sahabat akan membela para pahlawan-pahlawan Islam yang mereka meyakini bahwasanya Utsman bin Affan min ahli jannah akan melakukan itu Mungkin sebagian orang menganggap ini sebagai kelemahan, mungkin. Tapi wallahi demi Allah, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidak lepas dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidak lepas dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Utsman bin Affan sebagaimana diriwayatkan dalam At-Tabaqatul Kubra dengan sanad yang sahih Utsman bin Affan berkata kepada Abu Hurairah Wahai Abu Hurairah sukakah engkau jika banyak manusia terbunuh dan aku juga terbunuh Wahai Abu Hurairah sukakah kamu untuk melihat manusia terbunuh banyak bersama dengan aku juga yang terbunuh sungguh demi Allah seandainya engkau membunuh satu orang, seakan-akan engkau membunuh manusia seluruhnya. Apalagi kalau yang terbunuh banyak. Ya. Jadi Utsman bin Affan ya, siap untuk mati sendiri, tetapi darah-darah kaum muslimin terselamatkan. Dan itu ternyata dengan bimbingan Rasulullah SAW. Para pemberontak dan pengepung rumah Utsman bin Affan membuat sebuah tuntutan. Sebenarnya kisahnya panjang sebenarnya sampai mereka kemudian apa namanya me mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Kisahnya panjang. Tetapi intinya ketika mereka mengepung mereka meminta agar Utsman bin Affan melepaskan jabatan sebagai khalifah. Itu keinginan mereka. Karena mereka menganggap Utsman bin Affan tidak pantas menjadi khalifah di antara, di antara alasannya karena Utsman bin Affan ini bukan ahlul badr. Itu di antara alasan mereka. Utsman bin Affan bukan ahlul badr dan sudah terjawab di depan. Beliau termasuk ahlul badr. Ini orang-orang jahil ini. Dan ternyata dulu di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup Rasul pernah berpesan kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, seandainya ada orang dan ada manusia yang meminta agar engkau melepas jubahmu, jangan engkau lepas. Jadi sikap yang diambil oleh Utsman bin Affan adalah sesuai dengan apa yang telah dipesankan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan itu, telah mengabarkan bahwa Utsman bin Affan akan mati syahid. Di antara kabar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas Gunung Uhud Suatu saat Rasul berada di atas gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman berempat. Berempat mereka berada di atas gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud koncak. Maka Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan, diamlah wahai Uhud karena di atasmu saat ini ada seorang nabi seorang siddiq dan dua orang syahid diam wahai Uhud karena di atasmu saat ini ada seorang nabi yakni beliau seorang siddiq yakni Abu Bakar dan dua orang syahid tidak ada yang lain kecuali siapa Umar dan Utsman bin Affan jadi Rasul sudah mengatakan itu Nah, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah meriwayatkan di dalam musnadnya dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar ibnu Khattab meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar ibnu Khattab beliau berkata jadi suatu saat Rasul berkata kepada Abdullah bin Umar bercerita tentang fitnah. Subhanallah ini termasuk kasih sayang Rasul. Rasul bercerita tentang fitnah, apa yang akan terjadi di akhir zaman. Termasuk juga yang diceritakan kepada Abdullah bin Umar. Rasul pernah bersabda tentang fitnah kepada Abdullah bin Umar. Ketika sedang berbicara dan bersabda kepada Abdullah bin Umar tentang fitnah, marra rajulun Tiba-tiba datang seorang lewat. Dalam keadaan sedang menutup kepalanya. mukonnya Ada seorang lewat melewati Rasulullah dan Abdullah bin Umar. Yang ketika itu Rasul sedang bercerita tentang fitnah. Orang tadi memakai apa namanya sorban yang ditutup. Hanya mata saja yang kelihatan. Lewat orang itu. Kemudian Rasul SAW mengatakan, Yuktalu fiha hadal muqannik yaumaidin. Pada hari itu, di masa fitnah itu, akan terbunuh orang ini. Orang yang sedang memakai surban yang ditutupkan di kepalanya. Kala berkata Ibnu Umar, "Fanadhartu," maka saya perhatikan orang ini yang dikatakan oleh Rasul akan terbunuh. Fa'idha huwa Usman ibnu Affan. Ternyata yang dituju oleh Rasul adalah siapa? Utsman bin Affan. Benar sabda Rasulullah. Itu hari-hari fitnah memang. Terbunuh Utsman bin Affan pada hari tersebut. Yaumul Jum'ah pada tahun 35 Hijriah. Dan ini sesuatu yang telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla fi Lauhil Mahfud. Di dalam Lauhil Mahfud dan Utsman bin Affan pernah mendapatkan wasiat khusus dari Rasulullah SAW terkait menghadapi fitnah ini. Untuk sabar. Dan itu telah diambil oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maka ingat, sikap yang diambil oleh Utsman bin Affan adalah sikap yang telah diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Bukan karena kelemahan Utsman bin Affan. Bukan karena Utsman bin Affan tidak bisa mengerahkan para sahabat untuk mengalahkan mereka, tidak. Bukan itu. Tapi semuanya adalah apa yang telah diajar oleh Nabi Alaihissalam dan maslahatnya lebih besar dan beliau menolak mafsadah yang paling besar dengan menempuh mafsadah yang paling apa kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kurang lebih yang bisa kita sebutkan tentang Utsman bin Affan dengan ringkas dengan sederhana ini semoga apa yang kita dengar apa yang telah kita baca dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang sahabat yang mulia ini dan apa yang telah kita dengar dari kalam para ulama tentang kemuliaan sahabat Zunurain Usman bin Affan menjadi sebab untuk kita mencintai beliau dengan cinta yang benar lillah karena Allah wa fillah dan juga semoga Allah selamatkan kita dari orang-orang yang mencela Utsman bin Affan. Demikian wallahu taala ala misawab naktafi hadzal qadri wa wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.